Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika kita memiliki sahabat dan sekarang sudah berlainan akidah? Uh, dia ini seakan-akan menjauh bu ya, menjauh dari kita, uh, seakan-akan memutuskan silaturahmi. Uh, itu bagaimana kita menanggapinya bu ya? Apakah uh, yang harus kita anggapi? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, masalah kawan yang keluar akidah, ketahuilah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai sahabatnya dan saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau saudara Anda mau sesat menuju akidah yang sesat, Anda harus menangis. Itu yang pertama. Kita tuh sering lupa yang muncul ada hawa nafsu. Berarti saudara Anda akan terjerumus. Contoh lebih besar lagi. Anda pernah mendengar suatu ketika Nabi dicaci dan diolok? Ayo coba. Apa yang dilakukan Buya? <laughs> Pertanyaannya yang salah. Saya mau melakukan. Waktu engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci pada dirimu. Waktu Nabi Muhammad di Allah apa yang terjadi di dalam dirimu saat itu? Apa yang kau rasakan? Itu dulu. Mau diampain? Jangan-jangan pengen ditulis di koran saja nanti. Pejuangnya Nabi Muhammad. Jadi hati dulu yang perlu ditata. Kalau kita mendengar Nabi Muhammad dicaci dan di Allah, pernahkah kita menangis semuanya? Jangan sampai kita hanya mengatakan apa yang dilakukan, apa apa. Antar dulu, kamu ngerasain apa? Nabi dicaci harus kita sakit. Baru nanti dari dalam hati inilah akan membuat reaksi yang positif. Tapi kalau dari hawa nafsu tidak positif. Lah, saudara Anda, Anda mencintai Allah. Maknanya dikat lagi ini minta karena suara saya terlalu keras kali habis baterainya. Ketahuilah bahwa nah, kalau Anda mencintai saudara Anda, maka di saat dia melakukan kesesatan, akidahnya, akidahnya ah, kayaknya harus diganti pinjam. Kalau memang seperti itu, maka yang perlu Anda tumbuh suburkan cinta tadi. Bagaimana? Anda tidak rela dengan keadaan dan kejadian tersebut. Anda berusaha untuk menariknya. Anda berusaha untuk menariknya, tidak boleh rela. Cuman Anda harus mengukur kekuatan diri Anda. Jangan debat dengan dia, jangan-jangan dia lebih cerdas dari Anda. Akan tapi bawa kepada orang yang mengerti. Assalamualaikum ya akhi. Kamu adalah sahabat lamaku. Aku sangat mencintaimu. Ayo, kita tanya kepada guru saya saja. Ayo, biar dijelaskan. Orang yang lebih ngerti tentang dalil, tentang ini. Tapi kalau anda debat sendiri, tambah gak enak musuhan. gak bisa ketemu dengan anda. Anda berakhlak yang mulia. Kemudian anda giring ke tempat yang baik. Insya Allah kembali. Kadang kita itu pengen menyelesaikan masalah dengan diri kita sendiri. Ada dua kaidah di dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Satu, Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya waktu dia melakukan kesalahan, jangan ditegur langsung hari itu. Mungkin suatu ketika saja kita kirim untuk diskusi masalah itu. Nanti butuh waktu, milih waktu yang tepat. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Tapi Mungkin melalui surat atau mungkin Anda kasih buku, saudarin buku atau mungkin bisa Anda bawa kepada ustadz yang sangat mengerti tentang permasalahnya, maka dia akan menjadi benar. Jangan biasakan kalau ingin menyelesaikan masalah dengan debat. Termasuk kalau kita ingin benarkan saudara kita, anak kita, teman kita, kadang-kadang kita ingin menyelesaikan semuanya. <laughs> Kayak yang lebih daripada Nabi. Harus, harus, harus. Tidak harus aku, Mungkin kalau dia dengan aku, dia tidak mendengar. Karena dia adalah atasanku. Karena dia adalah lebih pintar dari aku. Tapi aku ngerti dia salah. Kita bawa kepada orang lain, maka kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Allah a'lam bishawab.